ajzi wal kasal wal haram wal jubni wal bukhli wa adzabil qabr Allahumma ati nafsi taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan, dari pikun, berlindung kepada engkau dari sifat pengecut dan sifat kikir serta aku berlindung kepada engkau dari azab kubur ya Allah datangkan untuk diriku ketakwaannya bersihkan jiwaku engkau adalah maha pembersih sebaik-baik pembersih jiwa engkaulah walinya penguasanya engkaulah yang memilikinya Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, dari nafsu yang tidak pernah puas, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ini merupakan doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sekalian untuk menjaga agar jiwa kita senantiasa dihiasi dengan ketakwaan karena jiwa itu bisa bersih dan bisa kotor sehingga perlu kita jaga dari kekotoran dan di antara obat yang mujarab adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terutama berdoa dengan doa-doa yang maksur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Zaid bin Arqam yang meriwayatkan hadis ini beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimunahunna wa nahnu nu'allimukumuhunna rawahu Muslim Zaid bin Arqam beliau berkata radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami doa tersebut dan kami mengajarkan kepada kalian dengan doa tersebut hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saudara pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, sudah sampai pembahasan kita pada pekan yang lalu tentang pembagian hati dan macam-macamnya hati. Yang pertama adalah hati yang sehat. Yang kedua hati yang mati. Dan kita sampai kepada hati yang sakit. Sedikit mengulang Makna atau definisi hati yang sehat adalah hati yang selamat dari dua penyakit besar. Hati yang bebas terbebas dari sumber penyakit yaitu syahwat dan subhat dan syahwat. Di mana subhat ini senantiasa menyelisihi khabar atau menyelisihi perintah Allah menyelisihi khabarahu yaitu menyelisihi ayat-ayat Allah. Adapun sahwat senantiasa menyelisihi perintah Allah. Dan orang yang hatinya sehat adalah orang yang senantiasa beribadah kepada Allah dan tidak kepada selain Allah dan berhukum kepada Allah dan Rasulnya terbebas ibadahnya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana orang mendefinisikan dan mengartikan bahwa hati yang sakit itu hanya terbatas kepada hati yang memiliki penyakit-penyakit kikir, penyakit ria, sombong, atau iri dengki. Namun ketahuilah, penyakit yang sangat besar yang bersarang di dada seseorang adalah kalau dia tidak mau mengikuti perintah Allah. Kalau dia sombong, yang namanya sombong adalah al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia. Memang benar bahwa iri dengki merupakan salah satu penyakit hati. Namun tidak dibenarkan orang mengatakan aku terbebas dari iri dengki meskipun dia tauhidnya tidak karuan. Meskipun dia masih memiliki keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan Islam. Kemudian dia mengatakan, yang penting saya tidak memiliki penyakit hati. Jadi maksud adalah iri dengki kepada orang lain. Maka ini tidak dibenarkan. Tidak menyakiti orang lain. Memang itu merupakan penyakit hati, namun penyakit hati yang paling besar dan bisa membunuh hati itu sendiri adalah apabila dia tidak bertauhid. Apabila bersarang di darahnya penyakit-penyakit yang melawan tauhid yaitu kesyirikan. Tidak mengenal Allah, tidak menyembah, menyembah Allah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Bahkan dia senantiasa selalu bersama dengan syahwatnya. Itu hati yang mati. Dan kita sampai kepada pembahasan tentang hati yang sakit. Muallif berkata, penulis berkata, Al-Qalbul Marid adalah قلب له حياة وبه علة تمده هذه مرة وهذه أخرى وهو لما غلب عليه منهما ففيه من محبة الله تعالى والإيمان به والإخلاص له iman عليه ما هو lahu wat Hati yang sakit adalah hati yang memiliki kehidupan dan juga memiliki penyakit. Terkadang hatinya condong kepada kehidupan dan terkadang pula condong kepada penyakit itu. Maka mana yang lebih kuat yang bisa mengalahkan di antara keduanya? Maka disitulah kedudukan hatinya. Maka di dalam hati yang sakit terdapat juga kecintaannya kepada Allah dan keimanan kepadanya. Keikhlasan kepadanya serta tawakal kepadanya di mana ini merupakan mahwa madatu hayatihi merupakan madah yaitu yang perkara-perkara yang bisa menghidupkan hati. Di samping itu hati yang sakit terdapat di dalamnya wa fihi min mahabbati syahawat wa ithariha wal hirsi ala tahsiliha wal hasadi wal kibri wal, wal ujbi ma huwa madatu halakihi wa atabihi. Di samping terdapat kecintaan kepada Allah, keimanan dan juga keikhlasan, tawakal dan lain sebagainya. Di antara perkara-perkara yang menghidupkan hati, hati yang sakit di dalamnya terdapat kecintaan kepada syahwat. Dia sungguh-sungguh untuk mendapatkan kesenangan syahwat hati, syahwat seseorang. Dalam hati yang sakit terdapat iri dengki, terdapat kiber yaitu kesombongan, ujbi yaitu kekaguman melihat dirinya mahwa ma'adatuha lakihi wa atabihi yaitu perkara yang bisa membawa kepada kehancuran dan kerusakan dirinya Ikhwan Fiddin Rahimakumullah Pendengar Radio Raja dimanapun anda berada Hati yang sakit di situ berperang antara perkara-perkara yang membawa kepada kehidupan hati dan perkara-perkara yang bisa membawa kepada kematian hati. Kalau yang unggul dan menang adalah perkara yang membuat hati sehat, membuat hati hidup, maka dia berada pada posisi hatinya sehat. Namun kalau perkara yang mengalahkannya adalah perkara-perkara yang membawa dan menyeret dirinya kepada kematian dan kebinasaan, seperti di situ ada hasad, kiber, dan ujub. Hasad, iri, dengki. Kiber sombong, ujub, kagum kepada dirinya. Di mana ini merupakan penyakit hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن وهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه مالا wa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Tidak ada, tidak boleh iri dengki kecuali pada dua perkara. Yang pertama adalah orang boleh iri dengki kepada orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan dia membacanya siang dan malam. Maka kita boleh iri kepada orang itu ingin seperti dia. Dia bisa diberi kemampuan oleh Allah membaca Al-Quran. Diberi kemampuan oleh Allah memahami Al-Quran. Diberi kemampuan oleh Allah untuk menjalankan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Karena makna, di antara makna nasihat untuk kitab Allah sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda adinun nasihah Kulna liman ya Rasulullah lillah wali kitabihi wali rasulihi wali aimatil muslimin wa ammatihim rawahu muslim. Agama adalah nasihat. Para sahabat bertanya, kami bertanya, ya Rasulullah untuk siapa nasihat itu? Rasulullah menjawab untuk Allah, untuk kitabnya. Untuk kitabnya maknanya adalah membaca Quran. Memahami isi yang ada di dalam Al-Quran dan menjalankan kandungan-kandungan Al-Quran. Bukan Al-Quran ditaruh di rumah, kemudian dibiarkan menjadi penghias rumah. Bukan Al-Quran dibaca, kemudian dibiarkan isinya diinjak-injak. Maka Al-Quran dibaca, kemudian difahami isinya, dan diamalkan isi kandungannya, dimuliakannya. Itulah orang yang diberikan Al-Quran yang bisa memberikan syafaat kepada pembacanya. Dan kepada orang seperti inilah boleh kita iri. Boleh kita ingin seperti itu. Maka al-hasad ini merupakan penyakit hati. Iri dengki merupakan penyakit hati. Dan tidak boleh iri kecuali pada dua perkara. Orang yang diberi Allah Al-Quran dan dibaca, difahami maknanya, dan diamalkan isi kandungannya. Dan orang yang diberi harta oleh Allah, kemudian dia menginfakkan harta tersebut. Dia menginfakkan siang dan malam di jalan Allah, maka kita boleh iri, ingin seperti orang itu. Ada penyair mengatakan, kenapa kita harus iri kepada orang lain? Ala kulli ma dhallali hasida Atadri ala man asa'ta al-adaba. Asa'ta ala Allah fi hukmihi li'annaka lam tarda li ma wahaba. فأخزاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلبة Ingatlah kenapa, katakanlah kenapa engkau menjadi dengki kepadaku. Tahukah engkau kepada siapa engkau telah berbuat kejelekan? berbuat kurang ajar. Ketahuilah kepada Allah asa taala Allah fi hukmihi. Kepada hukum yang telah ditetapkan Allah karena engkau tidak ridho li annaka la tardha lima wahaba. Tidak karena engkau tidak ridho terhadap pemberian Allah kepada diriku. Dan Allah menambahkan kepadaku Allah membuat kamu sedih dengan menambahkan karunia-Nya kepadaku dan Allah menutupi apa-apa yang kamu kehendaki. Demikian kata penyair bagi orang-orang yang memiliki sifat iri dengki. Dan sifat iri dengki ini jemaah sekalian, pendengar Radio Raja pun Anda berada, Sifat iri ini merupakan sifat yang sangat-sangat jelek yang bisa menghancurkan pelakunya. Seakan dia tidak ridho dengan ketentuan Allah. Padahal semua sudah ditetapkan oleh Allah. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa-apa yang akan menimpa dirimu maka tidak akan pernah meleset. Dan apa-apa yang akan terhindar darimu maka tidak akan menimpamu. Ketahuilah semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Sehingga kita harus meninggalkan rasa dan sifat iri dengki kepada yang lainnya. Disebutkan oleh Syenadim Muhammad Sultan dalam kitabnya Fawaid Qawaid wa Fawaid min al-Arba'in An-Nawawiyah bahwa orang iri dengki ini ada beberapa keadaan. Pertama diantaranya adalah orang yang memiliki sifat dengki kepada orang lain. Kemudian dia berupaya untuk melakukan berbagai macam cara agar kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya musnah, sirna dan bisa pindah kepada dirinya. Dia melakukan berbagai macam cara makar-makar agar orang tersebut lepas nikmat yang ada pada orang itu. Dan ini sungguh benar-benar sangat-sangat perbuatan yang sangat tercela. Yang kedua orang yang memiliki sifat ini dengki, dia berupaya agar nikmat yang ada pada orang lain itu terangkat. Namun dia tidak berkeinginan nikmat yang ada pada saudaranya itu pindah kepada dirinya. Dan ini disebutkan oleh beliau merupakan lebih parah keadaan daripada yang pertama. Karena yang pertama lebih manusiawi karena orang manusia itu sangat menginginkan kesamaan dengan yang lainnya bahkan ingin lebih tinggi dari yang lainnya. Maka keadaan yang kedua ini dia menghendaki agar nikmat yang ada pada saudaranya pindah kepada pada dari dirinya namun tidak tidak berkeinginan agar pindah kepada orang yang dengki itu. Pokoknya orang ini hancur saya nggak mau tahu yang yang penting orang ini turun dari jabatannya. Yang penting orang ini lepas nikmat-nikmat yang ada pada dirinya. Meskipun nggak berpindah kepada diriku. Itulah orang yang dengki. Dan ini keadaan ini lebih parah daripada yang pertama. Dan keadaan yang ketiga adalah orang yang ada di dalam dirinya iri dengki Kemudian dia mencoba untuk menyingkirkan iri dengki tersebut. Dan yang paling baik adalah karena memang sifat dengki ini, al-hasad ini merupakan sifat-sifat manusia karena orang tidak ingin ada orang lain yang lebih dari dirinya. Baik itu masalah hartanya, masalah jabatannya, masalah ilmunya, dan yang lain-lain. Dia ingin bertengger sendirian di atas dan yang lainnya di bawahnya. Dan orang yang beriman kepada Allah akan berupaya untuk menyingkirkan sifat iri dengki. Karena perkara yang dihadapi olehnya maupun oleh orang lain semuanya merupakan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Inna Allah kataba ala maqadiril khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardu bi khamsina alfasanah. Rawahu Muslim bahwa Allah telah menetapkan takdir makhluk ini, semua takdirnya 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sehingga buat apa kita dengki kepada yang lain? Rezeki kita, anak kita, jabatan kita semuanya sudah ditentukan Allah Rabbul Alamin. Kita hanya berusaha dan berupaya dan kita tidak tahu bagaimana tentang takdir kita, tentang nasib kita. Dan kita diberikan oleh Allah akal, kita diberikan oleh Allah petunjuk untuk mengarah kepada kebaikan. Dan kita ditentukan oleh Allah sebagai petunjuk mana jalan yang hak dan mana jalan yang batil. Kita menjalankannya. Ini penyakit hati yang bersarang di dada orang-orang yang memiliki sifat-sifat dengki tadi. Dan keadaan yang paling baik dari orang-orang yang dengki, sebagaimana disebut oleh beliau, yaitu Syanadi Muhammad Sultan. Beliau mengatakan bahwa orang yang baik adalah ketika ada penyakit dengki tersebut, dia mencoba untuk menyikirkannya dan mohon ampun kepada Allah serta dia berupaya untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang didengki di depan orang lain. Dia sebutkan kebaikan-kebaikannya di depan teman-temannya ketika dia tidak ada di situ. Inilah keadaan yang baik bagi orang yang memiliki sifat dengki. Karena memang sifat iri dan dengki merupakan sifat manusia. Sifat da iri dan dengki ini tidak lepas dari sifat kemanusiaan karena Sifat manusia ingin lebih dari yang lainnya. Sifat manusia dia ingin yang lain tidak berada di atasnya, cuma dia sendiri yang berada di atasnya. Maka kalau ada sifat seperti itu pada kita, kepada saudara kita, maka hendaklah kita segera menyingkirkannya. Dengan cara apa? Dengan cara mohon ampun kepada Allah Rabbul Alamin dan mohonkan ampun kepada orang saudara kita yang kita dengki serta kita sebutkan kebaikan-kebaikannya di depan orang lain. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada semoga Allah senantiasa menjaga kita semua. Wal kibriyatu sombong ini merupakan penyakit hati Penyakit yang bersarang di hati yang sakit ada al-kibr. Wal-kibru kata Nabi adalah batarul haq. Wakamtun nas. Menolak kebenaran. Dan meremehkan sesama manusia. Sudah sampai kepada kita. Bahwa yang dimaksud dengan ilmu adalah kalam Allah. Al-ilmu qala Allah. Qala Rasuluhu Qala sahaba laisa bitamwih. Sebagaimana Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakannya. Bahwa ilmu adalah kalamullah, firman Allah. Ilmu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para sahabat. Namun orang yang memiliki penyakit hati yang namanya al-kibru yaitu kesombongan. Ketika disampaikan tentang firman Allah, dia tidak mau menerima, enggan untuk menerimanya bahkan tidak malu-malu untuk menolaknya dan itulah kesombongan al-kibru batarul haq kesombongan adalah menolak kebenaran karena firman Allah subhanahu wa taala tidak sesuai dengan hawa nafsunya karena firman Allah subhanahu wa taala tidak sesuai dengan keinginannya karena firman Allah sabda rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak sesuai dengan apa yang dimauinya sehingga dia menolaknya. Maka ketahuilah saudaraku, kaum muslimin dimanapun anda berada, ingatlah firman Allah, Ya ayuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau, janganlah kalian mendahului perkataan Allah dan Rasulnya. Maka sebagai orang yang beriman, kepada Allah Rabbul Alamin dan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam maka hendaklah dia mengedepankan firman Allah dan mengedepankan sabda nabinya. Karena kalau tidak kita disebut sebagai orang yang sombong, yaitu orang yang menolak kebenaran. Sombong tidak semata-mata menampakkan kekayaan dirinya. Justru terkadang orang yang menampakkan kenikmatan yang ada pada dirinya itu perkara yang terpuji sebagaimana Allah berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun dengan nikmat Tuhanmu maka bicarakanlah. Tidak mengapa kita membicarakan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah dengan tujuan rasa bersyukur kepada Allah. Bukan tujuan menyombongkan diri. Karena sebagian orang memahami sombong itu orang menampakkan kekayaannya. Menampakkan kekayaannya dalam rangka membicarakan kenikmatan yang diberikan Allah kepadanya merupakan perkara yang dituntut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dengan nikmat Tuhanmu maka bicarakanlah. Ikhwatal iman, Azzaniyakumullah wa iyyakum. Ketahuilah sombong merupakan penyakit hati yang harus kita hindari bersama karena sombong adalah menolak kebenaran dan sombong kata Nabi adalah batrul hak wa tunas meremehkan manusia meremehkan manusia ya. beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam bihasab imri'in bihasab imri'in bihasab imri'in bisyarrin an yuhqira akhahul muslim Seseorang itu dianggap jelek kalau dia itu meremehkan saudaranya. Seseorang itu dianggap tidak berkualitas kalau dia meremehkan orang lain. Meremehkan dalam segalanya. Apalagi meremehkan hanya sekedar dalam masalah harta. Bahwa yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum. Indallahi atqakum bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Pangkat dan jabatan serta harta yang dimiliki oleh orang tersebut tidak akan ada manfaatnya di hadapan Allah. Kalau dia menghadap Allah dengan hati yang sombong, dengan hati yang meremehkan saudaranya, dengan hati yang tidak salim. Ikhwatal iman. Pendengar rojak dimanapun anda berada ketahuilah, hindarkanlah dari penyakit sombong ini. Hindarkanlah penyakit dari hasad dan dengki. Karena keduanya bisa membakar kebaikan-kebaikan kita. Serta juga al-ujbi. Al-ujbi kagum kepada dirinya. Yang juga pada akhirnya membawa kepada al-kibr yaitu kepada kesombongan. Dan semuanya ini merupakan madatuhalakihi halakihi wa atabihi. Perkara-perkara yang bisa membinasakan dan merusak orang tersebut. فهو ممتحن من داعيين داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار الآخرة وداع يدعوه إلى العاجلة وهو إنما يجيب أقربهما منه بابا وأدناهما إليه جوارا Orang tersebut teruji dengan dua seruan. Yang pertama, seruan yang mengajaknya kepada Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat. Dan yang kedua, ujian yang mengajak kepada al-ajilah, yaitu perkara-perkara yang sifatnya sementara. Perkara-perkara yang sifatnya disegerakan di dunia. Yang pertama adalah seruan hati yang sakit di sini. Di sini berperang antara penyeru yang mengajak kepada Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat wal akhiratu khairu wa abqa ketahuilah bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal dan juga ada penyeru yang mengajak kepada al-ajilah yaitu perkara yang ingin balasan disegerakan di dunia Allah berfirman berfirman man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid Barang siapa yang menghendaki kehidupan balasan yang disegerakan di dunia ini, maka akan kami balas dengan segera bagi apa yang kami hendaki dan bagi siapa yang kami hendaki. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Namun ingatlah setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi orang-orang tersebut yang ingin balasan segera di dunia ini apa itu yaitu neraka jahanam Ketahuilah saudaraku, orang-orang yang tidak ikhlas dalam beramal, tidak ikhlas dalam berdakwah, tidak ikhlas dalam berbuat apa saja yang seharusnya untuk Allah, maka ketahuilah man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid. Barang siapa yang ingin dibalas kehidupan di dunia ini segera, maka akan kami segerakan bagi apa yang kami kehendaki dan bagi siapa yang kami kehendaki. Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Beliau berkata memberikan keterangan terhadap ayat ini di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada siapa dan apa yang dikehendaki. Artinya orang yang tidak ikhlas dalam beribadah, tidak semuanya dia mendapatkan apa yang diinginkan balasan segera di dunia. Bukankah demikian? Bukankah banyak orang-orang yang menghendaki pujian, namun tidak mendapatkan pujian. Yang didapatkan sebaliknya, bahkan cemoohan dan seterusnya. Namun yang pasti di akhirat, ikhwan, fiddin, rahimakumullah, saudara pendengar roja dimanapun Anda berada, ketahuilah yang pasti kalau kita tidak ikhlas, sudah disediakan oleh Allah neraka jahanam dimasukkan ke dalamnya. Walayyadubillah. Adapun yang diharapkan di dunia ini bisa dia dapat dan bisa jadi dia tidak dapat. Dan ini hati yang sakit diuji dengan dua perkara ini. Yaitu seruan yang mengajaknya kepada Allah dan Rasulnya serta negeri akhirat dan seruan yang mengajaknya ilal ajilah yaitu perkara yang disegerakan balasan di dunia. Dan akan hati yang sakit ini dia akan menjawab mana yang lebih dekat kepadanya. Ya. Dan lebih dekat apa yang ada di sampingnya. Kalau kebaikan, keimanan yang mendominasi hatinya meskipun ada di situ penyakit, maka diharapkan dia akan menyambut seruan-seruan yang mengajaknya kepada Allah dan Rasulnya serta negeri akhirat. Maka di sini kita bisa introspeksi berada di mana keadaan hati kita ini. Hati kita sehat atau hati kita mati atau hati kita sakit. Dan hati bisa dari sehat menjadi sakit bahkan bisa mati. Dan dari mati bisa hidup. Namun ketahuilah kalau kita membiarkan hati-hati kita ini dalam keadaan sakit, maka tidak mungkin hati kita tidak menutup kemungkinan hati kita bisa bisa mati dan kalau kita mau dari hati yang mati seperti orang-orang kufar, berapa banyak mereka mendapatkan hidayah dari Allah sehingga mereka hatinya menjadi hidup. Namun bagi hati yang sakit kalau kita biarkan, kita biarkan, maka ketahuilah maka hatinya bisa menjadi mati. Ya. Yang insya Allah nanti kita akan ketahui apa dan bagaimana tanda-tanda hati yang sakit bagaimana tanda-tanda hati yang mati, bagaimana tanda-tanda hati yang sehat. Orang-orang yang membiarkan hatinya sakit, maka tidak akan menutup kemungkinan hati itu bisa menjadi mati. Dan kalau sudah hati itu sudah mati atau sudah sekarat hatinya, maka ketika dibacakan Al-Quran, berat. Ketika diajak ke jalan Allah, berat. Ya. Faman yuridillah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka'annama yas'atu fis sama'. Dalam surat Al-An'am 125 Allah berfirman barang siapa yang Allah menghendakinya untuk mendapatkan petunjuk maka Allah lapangkan dadanya untuk Islam dan barang siapa yang Allah menghendakinya untuk disesatkan, maka Allah jadikan hatinya sempit, dadanya sempit. Sulit diajak kepada kebenaran. Ketika diajak kepada sunnah, ka'annama yassu'atu fis sama' Seakan-akan dia naik tangga-tangga yang menuju ke langit. Betapa beratnya, naik menuju langit. Demikian Allah memberikan perumpamaan kepada orang-orang yang hatinya sempit memberikan perumpamaan kepada orang-orang yang berat untuk diajak kepada kebenaran. Kalau hati kita sudah seperti itu, maka ketahuilah ini menunjukkan tanda-tanda bahwa dalam hati seseorang itu terdapat penyakit yang susah untuk diberikan nasihat, berat untuk menerima kebenaran. Sudah sampai kepadanya kalam Allah wa kalamu rasulih sallallahu alaihi wasallam sulit untuk memahaminya sulit untuk menerima ketahuilah saudara sebentar lagi kita menghadapi bulan Ramadan Alhamdulillah kita bisa mengikuti radio ini daurah-daurah tentang masalah pembekalan Ramadan Berapa banyak dan masih kita barangkali berada di atasnya ketika menjelang waktu subuh ada seruan insak, insak. Kemudian kita karena sudah bertahun-tahun memahami itu dan menjalankan itu, maka kalau sudah ada seruan seperti itu, kita mengharamkan diri kita untuk makan, mengharamkan diri kita untuk minum, mengharamkan perkara-perkara yang masih dihalalkan Allah. Padahal sudah sampai kepada kita hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Al-fajru fajron ammal awal la yuharrimu ta'am wala yuh, wala yahillu as-salah. Wa amma ath-thani la yuharrimu yuharrimu ta'am wa yahillu as-salah. Fajar ada dua-dua macam. Fajar yang pertama adalah haramnya, tidak haram makan dan haram untuk sholat karena belum waktunya subuh dan belum waktu masuk subuh halal makanan. Namun kita sudah terbiasa dengan waktu imsak. Ketika sampai hadis ini masih ragu untuk meninggalkannya. Ketika sampai hadis ini karena kita sudah sekian lama bertahun-tahun bahkan sejak kecil barangkali kita menggunakan itu menggunakan waktu imsak namun sesampainya pada kita hadis yang membicarakan masalah ini sungguh sangat berat menjalankannya. Mengapa harus terjadi seperti ini? Bukankah kita sebagai orang beriman kalau sudah Allah Rabbul Iz, Rabbul Alamin dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kabarnya, menyampaikan kabarnya maka yang ada pada kita adalah sami'na wa ta'na. Sehingga kita jangan meragu oleh karena itu, hati yang sakit, bahkan hati yang mati ini tidak hanya penyakit yang menggerogotinya itu perkara-perkara yang terbatas dan dibatasi oleh orang-orang, hanya terbatas kepada iri dengki, hanya terbatas kepada kesombongan, dan kesombongan itu hanya dibatasi lagi dengan pengertian bahwa sombong orang yang menampak-nampakkan hartanya, orang yang sombong menampak-nampakkan jabatannya, orang yang sombong menampakkan ketampanan dan kecantikan dan seterusnya. Bukan itu. Memang kalau dia tujuannya menyombongkan diri dengan apa yang dilakukan termasuk dalam sombong tapi tidak terbatas pada itu. Yang dimaksud sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas yaitu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Tidak hanya terbatas kepada meremehkan manusia, tapi Rasulullah SAW mencantumkan yang pertama dari makna kesombongan adalah menolak kebenaran maka hati yang sakit hati yang mati, Allah akan menyempitkan dadanya. Kenapa? Karena dia memang tidak mau. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari petunjukku, dari peringatanku, maka akan ada baginya kehidupan yang sempit dan dadanya sempit. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Barang siapa yang Allah menghendakinya untuk disesatkan, maka dadanya dijadikan oleh Allah sempit. Sempit, seakan-akan dia akan naik ke langit. Waliyadzubillah. Ya. Jadi orang-orang yang tidak memiliki keinginan untuk mencari al-haq, dengan jujur kepada Allah Rabbul Alamin, maka dia akan dibiarkan tersesat. Akan tetapi orang yang bersungguh-sungguh ingat saudaraku, perhatikan dan buktikan. Jika Anda ingin membuktikan, lakukan sejak sekarang. Jangan ditunda. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka Allah akan menunjukinya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, dia bersungguh-sungguh bagaimana sih puasa yang sesuai dengan sunnah? Bagaimana sholat tarawih yang sesuai dengan sunnah? Bagaimana mencapai Lailatul Qadar yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dia bersungguh-sungguh mencari dan berdoa kepada Allah tunjukkan ya Allah Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah Wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Ya Allah tunjukkan kepada kami yang hak itu hak. Dan berikan kemampuan kepada kami untuk menjalankannya. Dan tunjukkan kepada kami yang batil itu batil. Dan berikan kemampuan untuk meninggalkannya. Kalau ada pada kita, wahai saudaraku yang aku cintai karena Allah. Ketahuilah kalau ada perkara ini di dalam dada-dada kita. Maka ketahuilah. Allah tidak diam. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kemudahan untuk mencapainya. Asalkan kita jujur. Asalkan kita mau benar-benar mencari yang namanya al-haq. Karena Allah sudah berjanji dan janji Allah pasti benar. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, apa jawaban Allah? Lanahdiyannahum. Lam taukid, ada nun taukid. Ini menunjukkan penekanan jawaban dari Allah. Lanahdiyannahum subulana. Ada ada tu taukid dua alat yang menekan di sini yang menunjukkan benar-benar akan diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan, fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah, sebentar lagi kita akan menjelang bulan Ramadan. Persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran. Bersihkan hati kita untuk bisa menampung kebenaran yang sebenarnya datangnya dari Allah. Dan bagi kita yang benar-benar menginginkan kebenaran, maka di dalam kita menyambut bulan Ramadan, menyambutnya banyak orang-orang yang mengadakan perkara-perkara yang tidak dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad eh, Syekh bin Baz rahimallahu taala beliau menyampaikan dalam majmu fatwanya tidak ada acara-acara tertentu dalam menyambut Ramadan. Nabi berserta para sahabat beliau ridwanullah alaihim tidak melakukan acara-acara tertentu kecuali beliau menyampaikan tentang ahkamus siam, tentang hukum-hukum berpuasa. Bagaimana tentang masalah puasa? Sehingga tidak sampai kepada kita atau tidak kita biarkan diri kita tetap berada pada keadaan semula yang dulu bertahun-tahun bersama kita yang kita hanya mengikuti ma wajadna min abaina apa yang kita dapatkan dari orang-orang tua kita kalau yang kita dapatkan dari orang tua kita sesuai dengan kebenaran, maka wajib hukumnya untuk kita mengambilnya. Wajib hukumnya untuk kita berpegang teguh kepadanya. Namun kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran, tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang difahami oleh salafil ummah, maka kalau kita ingin hati kita sehat, terhindar dari berbagai macam penyakit hati yang paling kronis, yaitu Al-Kibr, Batarul Haq, menolak kebenaran, maka tinggalkan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan sunnah. Perkara-perkara yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang difahami oleh sahabat-sahabat beliau. Saudara pendengar rojak dimanapun Anda berada, di sini penulis melanjutkan penjelasannya. Falqalbul awwalu wa'in. maridun fa imma ila wa, imma ilal atabi adna. Adapun hati, masa hati yang pertama adalah hati yang hidup, hati yang senantiasa mukhbit taat kepada Allah dan dia lembut dan dia senantiasa menjaga apa yang dijadikan perintah Allah. Dan hati yang kedua, hati yang mati ya, bis hati yang kering, keras, mayit, mati. Ya. Wahia Ya, dari kerasnya lebih keras daripada batu. Ya. Padahal batu yang keras itu masih bisa memancarkan sungai yang bisa dinikmati sebagai pemandangan, bisa memancarkan air yang bisa dinikmati untuk diteguk oleh orang-orang yang haus dan bahkan hati yang keras itu, eh, batu yang keras itu bisa hancur karena dia takut kepada Allah. Ya. Namun kalau hati yang sudah keras, hati yang sudah tidak bisa menerima kebenaran dan menolak kebenaran, maka ini berat untuk menerima kebenaran. Semoga Allah melindungi kita dari semuanya itu. Dan hati yang sakit adalah entah dia lebih selamat kepada apa namanya kepada yang lebih dekat yaitu kepada keimanan atau dia lebih dekat kepada kebinasaan. Tinggal bagaimana dia bisa menjaga hatinya. Namun menjaga hati ini ketahuilah sekali lagi saudaraku beriman, ketahuilah ya bahwa orang yang memiliki penyakit hati itu mereka tidak bisa mengobatinya kecuali dengan obat yang diberikan Allah kepadanya. Dia tidak bisa mengobati hatinya kecuali dengan obat yang telah disediakan oleh pencipta hati, sendiri, hati itu sendiri. Janganlah kita mencoba-coba untuk membuat obat sendiri bagi orang yang sedih silahkan tertawa sepuas-puasnya. Demikian beberapa orang mengatakannya. Kalau anda sedih, carilah tempat yang sepi kemudian berteriaklah dan tertawalah sepuas-puasnya. Padahal dalam sebuah hadis disebutkan ya, "Lau ta'lamuna ma la a'lam, la bakaitum kathir la dhahitum qalila la bakaitum katsira atau kama qala sallallahu alaihi wasallam kalau kalian tahu apa yang aku tahu kata nabi maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis banyak menangis karena takut kepada Allah itu bisa mengobati hati justru tertawa bisa menyakiti hati dan sebaliknya orang-orang menawarkan bagi orang-orang yang memiliki penyakit hati dengan obat-obat yang bukan obatnya bahkan menjadi racun. Bagi orang yang sedih, hatinya gundah, maka ditawari agar mendengarkan musik sehingga nyahlah kesedihan dalam hatinya. Ini bukan obat, bahkan itu adalah racun penyakit yang bisa membuat lebih parah penyakit hati yang ada di dalam dirinya. Obat hati adalah Al-Quran. Obat hati adalah zikrullah, ala zikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Ya ayuhalladzina amanu qad ja'atkum ma'idatu min rabbikum shifaa'an lima fis sudur Wahudaw hudaw lima fis sudur. يا أيها الذين آمنوا قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين Wahai orang-orang yang beriman, telah datang kepada kalian mau'izatu min rabbikum, yaitu nasihat dari Tuhan kalian dan obat bagi apa yang ada di dalam dada yaitu hati orang ini. Wahudan sebagai petunjuk dan sebagai rahmat bagi orang yang beriman, yaitu Al-Quran. Maka kalau kita mengalami kegoncangan jiwa, kalau kita mengalami kesedihan hati, larilah kepada Allah dengan banyak zikir kepada Allah. Larilah kepada Allah dengan banyak membaca Al-Quran. Datanglah ke, ke majelis ilmu, karena di situ majelis zikir majelis ilmu, majelis zikir yang dibacakan ayat-ayat Allah, ma majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyatuhum rahmah wa hafatuhum malaikah wa dzakarahumullah fi man indah tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah di masjid di situ ada majelis ilmu dibacakan ayat-ayat Allah dipelajari kecuali akan turun ketenangan. Maka bagi orang yang memiliki kegundahan hati, jangan duduk diam manis di rumah. Ambil wudhu, baca Quran. Ambil wudhu, langkahkan kaki, menuju ke masjid sholat berjemaah. Duduk setelah sholat maghrib atau kapan di masjid ada majelis ilmu yang mempelajari Al-Quran. Dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahihah yang difahami oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah asalafus soleh. Maka itulah obat para jamaah. Itulah obat ikhwan fiddin, pendengar Radio Raja. Jangan seorang yang memiliki kegunaan hati pergi ke diskotik. Memiliki kegunaan hati pergi ke karaoke. Memiliki kegunaan hati pergi kepada perempuan-perempuan atau yang perempuan pergi kepada laki-laki yang bukan mahramnya, maka ini bukanlah obat, bahkan merupakan penyakit. Dan bagi orang yang memiliki sakit hati, hati yang sakit, maka janganlah ditawari dengan obat-obat yang bukan obatnya, yang pada hakikatnya adalah racun. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala ber uh, Nabi SAW bersabda, Inna Allah lam yaj'al sifa'a ummati fima Allah alaiha. Rawahu Tirmidzi wa Sahawa al-Albani. Hadis ini dibawakan oleh uh, Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi dalam Syarah Al-Aqidah uh, dibawakan oleh Ibnu Rusdi dalam Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mujtahid. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid dibawakan oleh beliau bahwa sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat bagi umatku kata Nabi dari perkara-perkara yang diharamkan. Bagaimana orang jagalah hati kemudian dinyanyikan musik-musik dengan lagu-lagu tidak mungkin hati yang sakit bisa diobati dengan itu. Perhatikan bagaimana pengaruhnya, bagaimana dampaknya, apa buah dari apa yang dilakukan itu maka, maka bisa kita saksikan sendiri. Dia tetap berjalan dengan bid'ahnya. Dia tetap berjalan mungkin dengan kesyirikannya. Dia tetap berjalan mungkin dengan syahwat-syahwat keinginan syaitaniyahnya. Korupsi tetap jalan. Mencuri tetap jalan. Bukankah demikian? Maka kalau kita ingin mengobati hati-hati orang-orang yang memiliki penyakit di dalam dirinya, maka tidak ada jalan lain kecuali harus dicabut dengan sebenarnya akar-akar kesyirikan yang bersarang di dalam dada kita. Kalau kita ingin mengobati hati, maka cabutlah akar-akar kebitahan yang ada di dalam hati kita. Bukankah sudah sampai kepada kita pada pelajaran yang berlalu bahwa firman Allah yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim hari yang tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang menghadap Allah dengan hati yang salim hati yang salim adalah Ibnu Katsir mengatakan dia yang bebas dari kotoran dan dari kesyirikan Abu Utsman An-Nasaburi juga dinukil oleh Ibnu Katsir beliau mengatakan hati yang khalin minal bidah wa mutmainnun bil bis hati yang terbebas dari perbuatan bid'ah dan hati yang tenang dengan sunnah. Sebentar lagi, beberapa hari lagi semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan diri kita pada bulan Ramadan dan jangan sampai kita disebut oleh Allah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada atas mimbar beliau mengatakan amin amin. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, qalu ya Rasulullah, ala ma Qala atani Jibril wa qala raghima anfum ri'in dzukirta indahu wa lam yusalli alaik Qul amin wa qultu amin Thumma qala Raghim anfum ri'in Dakhala alaihi syahr Ramadan Thumma kharaja Walam yufar lahu Datang kepadaku Jibril kata beliau Kemudian dia mengatakan Celaka seorang Disebutkan namamu di sisinya, tapi tidak membaca selawat kepadamu. Katakan amin, maka aku mengatakan amin. Kemudian Jibril mengatakan lagi, celaka seseorang. Dia masuk kepadanya bulan Ramadan, tapi setelah keluar tidak mendapatkan ampunan. Padahal Nabi bersabda, Man soma Ramadana imanan wahtisaban ma Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, iman di sini percaya bahwa itu perintah Allah, dengan iman bahwa itu akan mendapatkan pahala yang disebut dengan babur royan bagi orang yang berpuasa, dilipat gandakan pahalanya dan mengharap pahala Allah, maka diampunkan dosanya. Tapi dia tidak diampunkan dosanya. Kenapa demikian? Karena beberapa perkara. Di antaranya sebagaimana disebutkan juga oleh Syekh Muhammad Sultan ketika memberikan keterangan tentang hadis innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah Maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Maka yang baik di sini maksudnya tidak menerima yang baik di sini pertama nafsu al-ajr was thawab yaitu ditolaknya pahala dan ganjaran kita meskipun kita gugur dari kewajiban. Puasanya benar tapi ditolak pahalanya karena tidak ikhlas. Yang kedua ada nafsu sihah, nafsu sihatil amal. Tidak sah amalnya. Kenapa? Tidak terpenuhi. Persyaratan rukun-rukun harus ada dalam amalan tersebut. Maka di menjelang bulan Ramadan ikutilah kajian-kajian yang alhamdulillah radio kita ini yang kita cintai semoga Allah memberikan barokah telah menyediakan kajian-kajian menjelang bulan Ramadan di mana disebut oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala dalam menyambut bulan Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya ahkamus siam tidak dengan acara tertentu seperti kebanyakan kita mendapatkan kaum muslimin mendatangi kuburan-kuburan untuk ziarah kubur ziarah kubur adalah perkara yang disunnahkan. Kuntu nahaitukum an ziaratul kubur fazuruha. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, dulu aku kelarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Tapi jangan menganggap di waktu-waktu tertentu menjelang Ramadan, di waktu-waktu tertentu ketika hari raya, berbondong-bondong menuju ke kuburan-kuburan kaum muslimin. Karena kita ziarah kubur tujuannya adalah mendoakan orang yang mati. Dan yang paling penting adalah kita mengingat kematian bahwa kita akan menyusulnya. Maka kembali kita akan menyambut bulan Ramadan, persiapkan hati kita, lepaskan dari penyakit hati yaitu al al apa itu kiber adalah sombong. Apa itu sombong? Batarul hak Menolak kebenaran. wakam tunas. Maka carilah kebenaran yang hakiki, yang sebenarnya. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya mereka mengisi bulan Ramadan bagaimana cara mereka berpuasa, bagaimana cara Nabi berpuasa, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisi malam-malam Ramadan, bagaimana beliau dalam sholat taraweh, bagaimana beliau dalam Lailatul Qadar dan seterusnya. Maka hati yang sah yang sehat senantiasa menjaga itu. Mutmainnun bis sunnah, khalin minal bid'ah. Kata Abu Utsman an nasaburi Hati yang salim, hati yang sehat adalah senantiasa terbebas dari perbuatan bid'ah. Maka dalam bulan Ramadan banyak perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh kaum muslimin tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Nabi saw. Alaihi Wasallam. Memang saudara-saudara sekalian berat rasanya karena itu sudah bertahun-tahun bersama kita sudah lama kita berada di atasnya, kita dapatkan dari orang-orang tua kita, dari kakek-kakek kita. Sehingga kalau ada seorang yang mengatakan, buk ini tidak ada dalam sunnah, tidak diajarkan oleh Nabi. Apa kamu baru datang kemarin? Masih bau kencur. Kamu adalah masih, ya maaf, dengan kata yang kotor, masih kencingku, dan seterusnya, dan seterusnya. Dengan perkataan yang tidak senonoh dilemparkan kepada orang-orang yang ingin menjaga sunnah Nabi agar bersama kita dimanapun kita berada dalam beribadah ini. Ketahuilah kalau kita memiliki sikap yang demikian, maka al-kiber, sombong, menolak kebenaran, sudah bersarang di dalam dada kita. Ketahuilah, jangan sampai kita seperti itu. Insya Allah, mudah-mudahan dalam bulan Ramadan yang akan datang ini, kita dipersiapkan, kita diberikan oleh Allah, Rabbul Alamin panjang umur, diberikan kesehatan, sehingga kita masuk ke dalam bulan Ramadan dan mengisi waktu-waktu dalam Ramadan dengan ibadah. Kemudian keluar dari bulan Ramadan, kita mendapatkan ampunan dari Allah Rabbul Alamin. Untuk mendapatkannya, maka tentu saja kita harus bisa mencapai jalan-jalan yang bisa ditempuh untuk mendapatkannya. Jangan mencari jalan lain kecuali jalan yang sudah ditentukan. Dan kewajiban orang-orang yang akan mengadakan perbuatan, amalan ibadah, dia harus mengetahui ilmunya. Orang yang naik haji wajib ain baginya untuk mempelajari ilmu tentang haji maka kita akan memasuki bulan Ramadan wajib bagi kita untuk mengetahui apa dan bagaimana tentang puasa yang sesuai dengan sunnah Nabi. Dan walhamdulillah ikutilah kajian-kajian baik yang disediakan oleh radio yang kita cintai ini, Radio Roja, maupun juga oleh para doa-doa yang menyampaikan tentang ahkam yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah akan kita lanjutkan kajian kita pada pekan mendatang yaitu tentang alamatu maradil qalbi wa sihhatihi. Tanda-tanda sakitnya hati dan bagaimana hati yang sehat. Insyaallah sampai di sini kajian kita dan kita akan buka forum tanya jawab ya atau nah. masukan dari pemirsa. Silakan. Nah. Demikian ikhwatal Islam para pendengar di Roja sesi pembahasan materi dari kitab Tazkiyatun Nufus bersama Al-Ustaz Mahfud Hafidullah. Kita akan membuka sesi tanya jawab. Kita angkat untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silahkan Ibu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi uh, Saya ya. mau menanyakan ini Ustaz. Hmm. Uh, ayat dalam surat Ad-Duha tadi wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Yeah. Itu pengamalannya bagaimana agar tidak terpleset kepada sombong atau sum'ah ya Ustaz ya. ya. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam iya, warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits maka dengan nikmat Tuhanmu kamu bicarakan maka ketika kita mendapatkan nikmat kita boleh membicarakannya bahwa saya alhamdulillah kemarin anak saya sehat alhamdulillah kemarin anak saya lulus dan kita doa banyak doa di situ sehingga uh, ada barokah jangan dan tentu saja semua innamal a'malu binniyat ya sesungguhnya tergantung kepada niatnya. Perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa dan masing-masing dinilai dengan niatnya. Dan di sini letaknya sangat tipis sekali bedanya dengan orang yang memamerkan atau dia mau menampakkan atau membicarakan nikmat Allah. Ya, kalau niatnya memamerkan atau menyombongkan diri, maka sesuai dengan niatnya. Ya. Tapi kalau kita atas bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah, kemudian kita membicarakan kepada orang lain, maka inilah yang dimaksudkan oleh ayat ini. Wallahu a'lam. Nah, kita angkat kembali di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan dari mana Pak? Iya, silakan Pak. Bapak Odim dari Kerawang Barat. Iya, silakan iya, Pak Odim. Saya mau nanya itu Pak Ustadz. Iya, Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam Pak Odim. Silakan Pak. Mau tanya niat saung niat itu apa eh, puasa. Oh iya iya. Eh, sahur itu iya. apa seperti umum aja mm -hmm. yang sama itu sama godin yang itu atau iya bagaimana? Mohon penjelasannya. Ah, iya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan insya Allah masih ada kaitannya dengan masalah hati iya, ya. Iya, Karena iya. Al-Kibr tadi batul hak hukum ah, iya, tunas. Iya, iya. Yaitu sombong itu menolak kebenaran. Nah sekarang bagaimana kebenaran tentang masalah niat berpuasa? Berpuasa wajib niat. Malam yubayitis siam qoblal fajar fala malahu. Barang siapa yang tidak niat di malam harinya dengan puasa sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya. Nah namun Bagaimana cara niat? Ya niat, niat tepatnya dalam hati. Tidak diucapkan. Atalah futbin niyah, melafatkan niat, itu merupakan perkara bidah yang tidak dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup hati kita, cukup dalam hati niat bahwa saya berpuasa besok ya pada bulan Ramadan ya. ya lillahi ta'ala dalam hati Ya tidak tidak diucapkan karena Nabi tidak menjelaskan itu. Kalau dikiaskan kepada haji maka ini kias fasid sudah pernah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu masalah tentang orang yang mengkiaskan niat ini kepada masalah haji. Wudhu kemudian membaca niat nawaitul wudhu al rafil hadatsil asghari fadlillahi taala. Puasa kadang-kadang dibaca nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhan hadhi sanati fadlillahi taala dan disampaikan di musola-musola di masjid-masjid ketika menjelang salat Isya. Maka ini sama sekali tidak diajarkan oleh Nabi. Kalau kita mau jujur menerima al-haq kebenaran, tidak sombong terhadap kebenaran, maka tinggalkan semua itu. Cukup pada malam hari kita, kita niat dalam hati kemudian kita sahur dan sahur yang paling sun afdol yang sunnah adalah kita mengakhirkan sahur wallahu alam. Nah, kita angkat kembali di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak dari mana? Dari Abu Nur jadi Bening ini. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Pak, silakan Pak. Ya, ini ya. saya ada yang bertanya uh, ya. dari blog saya itu. Iya Pak. Ya. Uh, saya menulis begini, Ustaz, apa hmm. barang siapa yang bergembira menyambut bulan Ramadan, ya. maka Allah uh, akan mengharangkan jasadnya dari jilatan api neraka. Itu saya pernah baca uh, hadis itu. Cuma ya. nanya ini hadis ini riwayatnya siapa dan apakah hmm. sahih gitu, Ustaz? Iya, iya. Iya. Syukur ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu alam bersawab. Ya, saya beberapa kitab masalah siam ya, fadailu siam, keutamaan-keutamaan puasa, keutamaan Ramadan, kita baca beberapa kitab tidak mendapatkan hadis tersebut ya. Dan uh, ketika kita menyebutkan sebuah hadis, maka ya haruslah kita tahu bagaimana sumbernya. Kalau toh kita lupa siapa meriwayatkannya, maka kita kembali ya. Jangan sampai kita hanya sekedar menyampaikan e, hadis-hadis yang tidak ada sumbernya ya karena bisa kena mangkat zaba alayya mutaamidan falyatabawa mang'adahu minan nar barang siapa yang uh, berdusta atas namaku kata Nabi maka ambil bagian dari neraka dan ini tidak saya pengetahuan saya Allahu alam bisawab itu tidak tidak ada hadis seperti itu dan yang yang hadis yang ada ya yang diwala oleh uh, An-Nasai ya, dan Sahih Al-Albani dan juga dibawakan oleh Ibnu Abil Aziz Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Hawiyah yaitu hadis man sarrathu hasanatuhu wa husayatuhu sayi'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang membuat senang perbuatan baik. Nah, seperti ini nyambut Ramadan senang dia perbuatan baiknya. Dan misalkan dia sedih dalam nyambut Ramadan, ya. Maka ini yang pertama adalah tanda-tanda keimanan bersemi dalam dirinya, yang kedua justru tanda-tanda penyakit dalam hatinya. Allahu a'lam bishawab. Nah. Kemudian kita angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz dari hmm. uh, seorang pendengar kita. Ustaz, saya sangat senang sekali di dalam menuntut ilmu syar'i. Bahkan alhamdulillah sudah uh, cukup banyak uh, ilmu yang anak-anak iya. ketahui. Tetapi iya, iya. yang menjadi masalahnya sebanyak kesulitan untuk mengamalkan ilmu iya. yang saya dapatkan tersebut. Iya. Apakah hal ini merupakan tanda dari hati yang uh, tidak sehat demikian. Yeah. Mohon yeah. solusinya bagaimana, Sir? Iya. Jangan merasa sudah cukup banyak dalam <laughs> dalam ilmu ya. Iya, bagaimanapun iya. ya para ulama mengatakan bagaimanapun umur ya yang hmm. kita sediakan untuk ilmu tidak akan pernah cukup iya, untuk ilmu hmm, ya. Hmm. Bahkan para ulama mereka tidak mengatakan sudah cukup banyak ilmu yang dimiliki oleh mereka <laughs> padahal mereka sudah mendapat julukan al-allamah, orang yang banyak ilmunya tapi mereka tidak demikian. Bahkan ketika dikatakan dia orang alim, orang ini mereka menangis. Demikian ya bedanya dengan kita ini. Ya. ya. Oleh karena itu jangan merasa kita cukup banyak ilmu. Justru hmm, hmm. dengan melihat keadaan ini kita justru kurang ilmu. Kenapa? Karena ketika kita ada ilmu tidak beramal itu menunjukkan uh, kurangnya ilmu kita. Nah, mengapa kita sampai begitu? Ya karena ketahuilah Ya al iman yazidu wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'awun wa yankusu bil maksiyah. Bertambah dengan Eh, perbuatan ketaatan kepada Allah dan berkurang dengan perbuatan maksiat. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan di dalam kitabnya Da'wat Dawa yang namanya maksiat itu kalau dibiarkan akan melahirkan maksiat yang lain. Ya. Kalau kita meninggalkan ilmu yang kita ketahui, maka kita akan meninggalkan ilmu yang lain. Maka sering kami sampaikan ke kita ketika ketika kita belajar mengetahui ilmu, maka saat itu pula bisa kita jalankan langsung kita jalankan. Misalkan dalam majelis ilmu si ustadz menjelaskan tentang masalah zikir, keutamaan berzikir, banyak berzikir. Langsung di saat itu mulut kita berkomat kamit untuk berzikir kepada Allah Rabbul Alamin dengan zikir-zikir yang maksur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Sehingga kita tidak menundanya. Adapun nanti pulangnya atau besok kita tidak menjalankannya, kita tawakal kepada Allah, tapi kita harap dengan kita menjalankan itu, maka kita diberikan kekuatan senantiasa kita istiqomah di dalam beramal. Karena disebutkan juga di dalam uh, eh, uh, eh, Jamilul Ibnu Rajab Alhamdulillah, hambali barang siapa yang mengamalkan ilmunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan ilmu yang tidak diketahuinya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kalian, akan memberikan ilmu. maknanya apa? Takwa di sini adalah menjalankan ilmu. Setelah kita menjalankan ilmu, maka diberi ilmu yang lain. Wallahu a'lam. Nah. Kita angkat berikutnya dari pesan singkat masih dari pendengar kita. Ustadz, apabila saya melihat pelaku kemaksiatan, saya merasakan bahwasannya saya lebih baik darinya. Apakah hal ini termasuk kesombongan, Ustadz? Mohon nasihatnya. Iya. iya. Ya, ketika kita melihat pelaku kemaksiatan, maka yang harus ada pada kita adalah mengingkarinya ya iya. mengingkarinya sebagaimana Nabi SAW bersabda man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi wa illa mistati fa qalbi wa illa mistati fa bil eh, fa illa mistati fa lisani wa illa mistati fa fa fadzalika dhaful iman. Kalau kalian melihat kemungkaran, maka rubalah dengan tangan. Kalau nggak bisa dengan lisan, kalau nggak bisa dengan hati dan itu selemah-lemahnya iman. Maka sikap itu yang ada pada kita, yaitu kecemburuan terhadap kemungkaran itu, benci, nggak senang dengan kemungkaran itu. Adapun ketika merealisasikan kecemburuan yang ada dalam hati, Nah itu tergantung kepada maslahah dan mafsadah. Kalau memang maslahah lebih besar ketika kita menggunakan kekuatan misalkan aparat setempat, polisi, RW RT membubarkan orang yang main judi, maka itu masalahnya lebih besar, maka bisa dilakukan seperti itu. Tapi kalau tidak bisa, masalahnya dengan lisan, maka dengan lisan. Kalau nggak bisa dengan hati, dan hati selama-lamanya iman, kemudian kita tinggalkan itu. Tapi kalau kita melihat orang lain berbuat maksiat, kemudian kita bangga dan kita senang, wah itu ini ya diantara juga penyakit hati. Tidak boleh kita bangga dengan orang lain yang tidak lebih baik dari kita. Ya, karena orang yang beriman kata Nabi apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi fil minal khair. Barang siapa eh, tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Maka ketika melihat orang lain berbuat salah, sedih hati kita. Ya, jangan bangga kita merasa lebih baik. Tapi kalau kita melihat kita tidak seperti itu, kita bersyukur pada Allah, itu yang harus dituntut. Ya, jadi ya. satu sisi bersyukur, satu sisi sedih itu. Ya, nah. Kemudian ikhwatal Islam kami buka kembali di line telepon 8236543 dengan penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Iya, silakan dari mana Ibu? Dengan Eva. Iya, silakan mohon maaf dikecilkan Ibu radio monitornya ada feedback. Iya, silakan. Iya. Halo. Ustaz, aku iya, iya, ya, silakan. Uh, ini Ustaz, berbicara tentang hati yang salim ya Ustaz ya kayaknya hmm. ini berat sekali kalau untuk anak ya Ustaz ya. Iya, iya. Uh, di dalam kita hidup ini mungkin hmm. kita uh, kita ini masih doif ya Ustaz ya. Iya. Uh, seperti halnya yang sering anak alami, kita sering dibikin gibah oleh orang atau iya. kita yeah uh, pokoknya kita itu dianggap jelek oleh orang gitu yeah. atau iya. suatu saat kita dicaci maki orang yeah, gitu yeah, kan. Yeah. Iya. Nah, ini kita berusaha untuk hati kita ini jangan sampai sakit kepada orang yang membicarakan kita atau yang menyakiti kita itu Ustaz. Iya, iya, iya. Anak itu pingin hatinya bersih gitu loh Ustaz. Iya, Jauh iya, dari berbagai macam penyakit hati. Anak mohon tersiah dari Ustaz iya. trik-trik agar hati ini benar-benar salim gitu iya, loh iya, Ustaz. Iya, iya, iya. Apalagi dalam kehidupan kita yang masih hmm. lingkungannya subhanallah berat iya. sekali iya. gitu loh Ustaz. Iya, iya, Bu, ah, iya. Anak mohon tersiah iya. dari Ustaz ya Ustaz ya. ya. Jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khirsan. Semoga hmm. Allah menambahkan kepada ibu uh, semangat untuk tetap apa namanya melakukan kebaikan. Sebagaimana Nabi beliau bersabda kepada seorang sahabatnya ketika bersemangat untuk menjalankan kebaikan. Maka ketahuilah ya, memang di dalam kita menjalankan yang namanya kebenaran itu pasti akan mengalami ujian-ujian ya afa hasibtum an tadkhulul janna wa walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum masatumul ba'sa wad darra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib Apakah kalian mau masuk mengira masuk surga begitu saja sebelum datang kepada kalian ujian-ujian orang-orang terdahulu mereka dicaci maki, dicemooh dikucilkan, bahkan tidak sedikit mereka yang disakiti fisik, bukan hatinya saja tapi fisiknya, bahkan yang dibunuh digergaji dengan uh, hidup-hidup. Sampai-sampai hatta yaqul Rasul, rasul Rasulullah bersama orang beriman mengatakan, maka kapan pertolongan Allah datang? Maka ketahuilah pertolongan Allah sangat dekat. Maka kita menghadapi ujian-ujian di dalam menjalankan sunnah, dalam menegakkan kebenaran, dicaci maki, kita tetap bersabar ya. Karena Nabi bersabda, ma naqasa malun min sadaqatin wala zadallahu bi'afwin illa izza wala zadallahu bi'afin illa izza wala zadallahu abdan أبدا illa izza wa man تواضع lillah rafa'ahu rawahu muslim tidaklah berkurang harta itu karena sodakoh artinya orang yang bersodakoh pasti hartanya akan meningkat jangan sampai merasa eh, khawatir kurang dan tidaklah Allah menambahkan kepada orang yang memiliki rasa pemaaf kecuali akan menambahkan kemuliaan. Dan orang barang siapa yang tawadhu merendah rendah hati karena Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan mengangkat derajatnya maka di sini harus bersabar ya dalam menjalankan itu dan kalau kalau pernah ditanyakan kepada seorang syekh kepada Syekh Ibrahim ar haili ketika orang itu berbuat tidak baik kepada kita kemudian kita baiki ya Ya bagaimana? Ya kita mendapat ke apa namanya? kelebihan, ke, tambahan pahala untuk bagi kita itu. Maka coba kita baiki insya Allah mudah-mudahan dia dibukakan hatinya oleh Allah dan kita bersabar kembali kepada Allah. Wallahu alam. Taib. Kemudian masih di layan telepon kembali kita angkat di 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Pak Usman. Pak Usman. Ya, silakan iya. Pak Usman. Waalaikumsalam Ustaz. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi. wabarakatuh. Ya. Iya, Iya, Pak. kan mau menjelang puasa. Iya, Pak. Biasanya kita tuh kan suka datang ke orang tua apa Pak De, Bude, saudara itu kita emang harus harus begitu Ustaz itu. Iya, iya, menjelang iya. kita pas ma ya. maaf maafan begitu. Iya iya. ya. Begitu aja Ustaz mohon iya, penjelasannya. Iya, iya, iya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca di Majmu' Al-Fatawa oleh Syekh bin Baz bahwa menjelang Ramadan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada acara-acara tertentu ya ya termasuk yang disebutkan tadi secara memaafkan dan seterusnya namun yang disampaikan oleh beliau adalah ahkamu siam tentang hukum-hukum berpuasa, sehingga kita berpuasa sesuai dengan sunnah. Sekarang kalau mau minta maaf, kenapa harus menunggu menjelang Ramadan? Kalau minta maaf, kenapa harus menunggu menjelang satu syawal? Ya, kalau kita mati sebelum itu, bagaimana kita menyisakan kesalahan-kesalahan pada yang lainnya? Maksudnya mereka agar mereka kita saling bersih dan seterusnya, maka semua jangan kita berdiri di atas persangkaan di dalam kita beribadah, namun kita haruslah berdiri di atas keterangan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu alam. Nah, masih di line telepon kembali kita angkat di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu dari mana Ibu? Dari Ibu Ida di Salemba. Silakan Ibu. Pertanyaannya hampir mirip seperti Ibu yang tadi. Iya, iya. Cuman ketika orang yang bersalah itu bermaksiat ya. Iya. mm-hmm. Kita tegur. Yeah. Terus dia bilang ah peduli cuek sama <laughs> orang iya, ngomong iya. gitu. Terus kita harus bagaimana gitu? -hmm. udah, uh, harus diam aja udah terus atau kita tetap tuntut dia untuk hmm. berbuat buat yang baik gitu. Terima kasih. Saya dengarkan di telepon aja ya. Iya. Terima kasih uh, ketahuilah ya itu memang cobaan. Memang hmm. kewajiban kita pertama adalah al ilmu, yang kedua al amal, yang kedua al amalu bihi ad-da'watu as-sabr al ada. Pertama kita ilmu. Sebelum kita menyampaikan perkara sesuatu harus dengan ilmu. Maka ketika man ro'amin minkum munkaron, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, ya, Syekh Muhammad bin Shalih menjelaskan benar-benar kemungkaran, bukan perkara yang masih diperselisihkan, diragukan, benar-benar sebuah kemungkaran. Maka rubara dengan tangan, tidak mampu dengan lisan, tidak mampu dengan hati. Maka di sini kita sudah menjalankan kalau menjalankan ilmu, amal, dakwah dan kita bersabar. Kalau melihat seperti itu, ya kita melihat kepada masalah dan mafsadahnya. Kalau memang masalahnya kita diam ya kita diam ya. Kalau memang masalahnya kita ngomong kita ngomong, kalau masalahnya kita memang bisa membentak kita membentak ya. Maka di sini harus jeli dalam melihat persoalan ya. Karena tidak semua bisa disikapi sama ya. Orang-orang yang melakukan kesalahan itu dilihat dulu apa bagaimana kondisi orang tersebut. Sebagaimana uh, Nabi SAW ketika melihat orang Badu yang kencing di masjid. Nah ini kemudian para sahabat mau memukulnya, Nabi mencegahnya, biarkan dia selesai kencing dulu. Setelah selesai kencing, kemudian Nabi minta air, ya satu ember disiram, Lalu setelah itu dijelaskan kepada orang tersebut bahwa masjid bukan tempat seperti itu, tapi tempat untuk membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu orang itu berdoa, ya Allah rahmati aku dan Muhammad saja, hmm. ya karena <laughs> yang lain sudah mau memukul tadi <laughs> kan begitu dia. Iya. Tapi Rasulullah tidak membiarkan itu, hmm. disampaikan bahwa rahmat itu meliputi siapa saja. Nah ini dari hadis ini yang sangat agung ini para ulama beristinbat tentang masalah bagaimana mencegah kemungkaran, ya sehingga hmm kalau kemungkaran itu dicegah menimbulkan kemungkaran lebih besar, yeah. maka hukumnya haram kata Syaikhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Hmm. Seandainya orang kencing itu sama sahabat dipukul, maka kemungkinan yang terjadi pertama, entah dia melawan, kalau melawan kan tidak tetap di tempatnya, berubah tempat dalam keadaan kencing, ya maka kencing lebih lebar daripada semula. -hmm. Atau dia lari kemana-mana dalam keadaan kencing, yeah. maka akan lebih meluas yang namanya najis, -hmm. artinya kerusakan lebih melebar yeah. sehingga hukumnya adalah haram. Itu kalau memang ketika diingkari sebuah kemungkaran itu e, bisa dan kita memiliki kemampuan orang yang mengerjakannya, termasuk misalkan anak-anak kita, keluarga kita, maka insya Allah itu nggak ada alasan kalau sudah keluarga kita, ya kita jewer e, selesai Ya, insya Allah demikian. Tapi kalau orang lain maka lihat posisi dan kedudukannya hmm. serta situasinya. Hitung maslahah dan mafsada. Apa maslahah? Sisi dampak positifnya, mafsada dampak negatifnya. Kalau besar masalahnya maka kerjakan. Kalau tidak, maka diamlah hmm. dan bertanyalah. Hmm. Allahu Nah, kita angkat berikutnya dari pesan singkat kembali, hmm. Ustadz, eh, mengapa kami sering mendapati banyak diantara para penuntut ilmu dalam hal ini menisbatkan diri kepada salafiyin yeah. yang dari tatapan matanya saja sering banyak menyakitkan orang, Ustadz, terutama <laughs> bagi pelaku kemaksiatan dan yeah. kebidahan. Yeah, nah, yeah. jadi pertanyaan, bagaimanakah sikap yang seharusnya yeah. yang sesuai dengan contoh Rasulullah SAW yeah. Iya. untuk menyikapi eh, orang-orang uh, yang memang melakukan perbuatan yeah. kemaksiatan dan iya. kebidahan? Yeah. Iya yang menisbatkan diri kepada salafus soleh itu hukumnya wajib sebagaimana hmm. disebut oleh Islam menisbatkan diri kepada salafus soleh. Adapun orang-orangnya ya ya berbagai macam orang-orangnya kadang ada orang yang ya mungkin sifatnya baik maka terbawa kebaikannya dan seterusnya maka kalau ada orang yang melihat orang melihat kemungkaran eh, pandangan matanya seperti itu maka ini pada hakikatnya adalah menunjukkan ya pertama keimanan dalam hati, kecemburuan. Ya ada kecemburuan ketika melihat perbuatan maksiat. Namun ya tentu saja ketika kecemburuan itu mau ditampilkan dalam per, apa bentuk badan iya. ya, baik dengan uh, wajah tatapan mata atau dengan tangan, maka ini melihat maslahahnya lagi. Melihat kepada maslahah. Kadang kita harus harus tersenyum kepada orang pelaku berbuat maksiat, ya. Karena emang maslahahnya harus senyum, iya. harus lembut. Kadang harus tegas dengan mata yang tajam melihat orang pelaku maksiat karena manfaatnya ada di situ. Hmm. Maka di sini melihat maslahah dan mafsadahnya cara iya, apa iya, yang pas -hmm. untuk dilakukan nah. ya. Wallahu kita angkat dari pertanyaan Pak Erwanto di Jati Asih. Barakallahu fiqh, Ustaz. Bagaimanakah kiat-kiat mengendalikan diri supaya tidak mudah tersinggung atau mudah marah? Terus apakah uh, marah dalam hal ini bisa mengurangi nilai atau membatalkan puasa, Ustaz? Mengurangi nilai puasa atau membatalkan puasa. Iya, Demikian. Ya, ya. Uh, pertama masalah marah dalam kaitan dengan puasa, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, wa bahu ahadun au qatiluhu Qala inni so'im inni so'im. Apabila ada orang yang mengejeknya, dimana kalau kita diejek pasti akan marah atau mengajak berantem, maka katakanlah saya berpuasa, saya berpuasa. Ini diantara kiat ya, ketika kita marah pada orang, katakan saya berpuasa. Di sini Rasulullah mengatakan saya berpuasa. Mudah-mudahan letter seperti ini ini memberikan kita bisa menahan. Karena kalau sudah tahu kita puasa, kita insya Allah bisa menahan marah. Ya, kemudian ya masalah sabar, ketahuilah ke, ketahuilah keutamaan-keutamaan sabar sebagaimana yang saya sebut hadis tadi, mana kosom mana kosom malu min sadaqatin wala zadallahu 'abdan bi afwin illa izza. waman tawadu alil waman tawadu alillah Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan dan Allah tidak menambah kepada seorang hamba dengan rasa maafnya kecuali akan menambah dengan kemuliaan. Jadi orang pemaaf akan lebih mulia ya lebih banyak dia memberikan maaf akan lebih mulia demikian. Nah, kemudian kita angkat kembali di uh, penelpon ya, kita berikan kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan dari mana Bapak? Dari Abi Iya, mohon dikecilkan radio monitornya Pak, ada feedback sedikit. Silakan. Silakan. Uh, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Ustaz, Ana ya. mau tanya gini, Ustaz. Iya, Pak. Ya. Di lingkungan Masjid Ana itu ya. apa pelaku kebidahan itu kan lebih kuat, Ustaz. Iya, iya, Pak. ya Di mana saja banyak ini. Nah, sementara uh, Ana nggak punya kekuatan untuk apa menunjukkan hujah karena iya. ilmu ya. Ana yang minim. Iya, iya, iya, Pak. ya Nah, terus <clears throat> kalau misalnya Ana melakukan apa eh, mendoakan Eh, pelaku bid'ah itu terutama pimpinannya gitu saat Hmm. Anda minta untuk di apa diberikan hidayah. Iya iya iya. Nah itu gimana saat Iya. Kira-kira mendoakan ahli bid'ah. Iya. Itu, Iya. Ya, ya, ya. Ya. Waalaikumsalam. Ya orang uh, orang yang berbuat bid'ah ya dari siapa saja terutama dari keluarga kita terdekat kita doakan ya. karena mereka masih muslim ya. ya dan mendoakan muslim dengan rahmat semoga Allah memberikan rahmat dan hidayah iya. terutama iya. hidayah di sini supaya kembali kepada kebenaran itu itu jauh lebih berhak Masya padahal orang kafir orang kafir saja boleh kita doakan dengan doa hidayah ya. Iya. Allah, seperti Nabi ber, berdoa Allah mahdi kaumina fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikan petunjuk kepada kaum kami karena mereka tidak mengetahui. Apalagi dia masih tetap masih muslim. Iya, Maka iya. kita berikan hidayah apa doa kepada mereka dengan hidayah. Hmm, Dan hmm. kalau memang kita lemah, <laughs> jangan kita menunjukkan kekuatan yang memang kita nggak memiliki kekuatan iya, ya. Iya. iya. Itu ini sangat besar di, di apa besar dibahas oleh para ulama dalam yeah. masalah kita kita masalah mauqif ahli sunnah min ahli bidah ini hmm. bagaimana itu. Yeah. Nah, kita angkat untuk yang terakhir saja di line telepon 8236543 iya. karena waktu yang terbatas. Assalamualaikum. Hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon dikecilkan Ibu radio monitornya. Eh. Ya, silakan dari mana Ibu? Dari mungkin sekarang. Ya, silakan. Ya, ya. Uh, gini ya, itu kan uh, lafaz-lafaz untuk niat kan nggak ada ya. Iya. Yeah. Tapi di buku-buku itu kan sering ada itu dari mana ya? Hmm, Kalau yeah. di iya. sekolah-sekolah itu kan banyak yang kayak gitu Pak Ustaz. Iya, yeah, iya. Ya di saya Pak Ustaz. Barakallahu Uh, sebagaimana yang sudah saya sampaikan ya sudah fa inna khairul hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik perkataanlah kitabullah dan sebagai petunjuklah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka uh, bisa dilihat dalam kitab-kitab fikih ulama uh, al-qudama mereka tidak ada disebutkan lafaz-lafaz apa niat seperti itu dan tidak ada dalil baik dari hadis yang sahih apalagi yang sahih yang dhaif bahkan yang palsu untuk melafatkan niat itu tidak ada. Mereka hanya mengkiaskan kepada haji. Ya mengkiaskan kepada haji labbaik Allah hajjan labbaik Allah umratan dan itu jelas merupakan kias fasid karena apa tidak terpenuhi rukun-rukun kiasnya arkanul kias di mana rukun kias ada asal ada fara ada illa ada hukum ya di sini asalnya misalkan haji faraknya adalah sholat atau puasa ya bukankah nabi juga puasa bukankah nabi juga sholat kenapa kok masih dicarikan Iya. Hmm. Ya, yang dicarikan jadi fara itu adalah yang tidak ada seperti beras. Disebutkan dalam uh, asnaf allati yajri fiha riba yang di situ berlaku hukum riba azab bidha wa fidda fidda dan seterusnya gandum milah bil milah tamar bil tamar itu tidak ada beras maka beras dicarikan asalnya adalah gandum hmm. ya faraknya cabangnya pokoknya gandum cabangnya beras yeah. ya kemudian beras eh, gandum ini haram riba tidak boleh saya lebih satu sama lain harus sama nah, maka beras juga demikian kenapa faraknya ini hmm. dicarikan hukum yang sama supaya berlaku riba karena illah Hmm. Uh, illahnya sama. Ulama berbeda pendapat masalah illah. Illahnya adalah yang pertama ada mengatakan al-kail yaitu karena ditakar. Hmm. Yang yang lain mengatakan ad dihor karena itu tidak rusak disimpan. Hmm. Yang lain mengatakan itu al kud karena itu makanan pokok. Yeah. Maka mencari illah ini illah hmm. uh, areanya mujtahidin ya. Yeah. Kemudian mereka berbeda pendapat dalam masalah itu, hmm. namun hukumnya sama yaitu ya jerifih riba hmm. sama-sama riba itu rukun rukun kias tapi kalau untuk untuk puasa yeah. Untuk sholat, Nabi berpuasa, hmm. Nabi juga sholat, yeah. Nabi juga menjalankan ibadah yang lain, tapi hmm. beliau tidak melafatkan niat. Hmm. Maka ini kias fasid namanya ya hmm. nama dia dalam dalam apa dalam istilah uh, eh, sulfikir disebut dengan istilah uh, apa namanya fasadul i'tibar ya fasadul i'tibar karena menyelisihi hukum yang ada wallahu alam ini tampaknya pertanyaan terakhir Ustaz karena ya. waktu yang uh, tidak memungkinkan ya, lagi. Ya. Sebenarnya banyak Ustaz iya. pertanyaan ya, dari iya. pesan ya, singkat juga ya. yang tidak bisa kita ya. sampaikan. Ya. Cuma ya qadarullah hmm. dan insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang saja ya. Iya. Nah, uh, untuk ke selanjutnya mungkin ada satu hmm. penutup bagi pendengar silakan. Ya. ya baiklah sebagai penutup dari acara ini ya pertama ketahuilah kita tadi macam-macam hati sudah kita bahas, hati yang sehat dan ingat-ingat kembali bagaimana hati yang sehat itu definisinya, kemudian hati yang mati dan hati yang sakit. Lalu menjelang bulan Ramadan ini saya kembali mengetuk hati saudara sekalian agar kita tidak ada penyakit dalam hati yaitu menyombongkan diri dari kebenaran maka hendaklah mencari dan mencari bagaimana puasa yang sesuai dengan sunnah karena masih banyak kita perlihat lihat dalam dalam puasa dalam taraweh dalam sahur dalam berbuka banyak perkara yang tidak sesuai dengan sunnah tapi itu dianggap bagian dari dari agama maka hati yang salim hati yang sehat adalah hati yang tenang dengan sunnah dan hati yang terbebas dari bid'ah Kemudian semoga kita diberikan oleh Allah umur panjang dan kesehatan sehingga kita menjumpai bulan Ramadan yang akan datang. Wallahu a'lam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.